kita dulu studio yang yang anak masuk studio tapi ngambil kota lalu kan saya dulu kerja kita pinjam alat yang lain kayak untuk tahun lalu di SMK SMK 3 karena saat ini kan libur diliburkan karena itu tugas besarnya bukan lagi tentang sub apa cara penggunaan alat dan laporannya tapi kita akan membuat analisis konsep perencanaan dan sebagainya yang kemarin saya kasih lihat. Eh? Paham dong, Tidak susah. Jadi dua mata kuliah, dua hal pemetaan dan perentapan kena. Ada yang foto? Ada. Jadi bicara dari sistem apa semua, baru komponen pembentuk ruangnya apa semua, apa jadi masalahnya literatur apa yang kalian akan gunakan nanti lah minggu depan kita bahas lagi oke kami ini jadi minggu depan kita masuk terakhir untuk pemetaan minggu depan juga terus besar keluar pilih mau keluar terus besar atau survei dan buat laporan jadi kalau mau buat survei dan laporan kalian harus cari alat yang namanya teori masalahnya SM, SMA 3 iya. masalahnya saat ini karena corona mereka tidak keluar dan tahun lalu tahun lalu masih ada sebetulnya yang Sofwan Sofyan 2016 yang bisa eh, yakinkan mereka untuk kasih keluar setahun kita di sana latihan Jadi kita di arsitektur biasanya disebut atau pemetaan secara bahasa umum di sipil di, di teknik sipil pemetaan ini mereka sebut sebagai ilmu ilmu itu adalah ilmu ukur tanah sedangkan kita di arsitek pemetaan ini lebih banyak lebih bah, lebih sering disebut sebagai apa topografi tentang tinggi rendahnya permukaan bumi kontur jadi geodesi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tinggi rendahnya permukaan bumi atau tanah sedangkan iut ilmu yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk muka bumi dalam suatu kota sedangkan segala sesuatu yang ada pada permukaan bumi seperti kota jalan sungai bangunan yang lainnya sebagiannya dengan skala tertentu jadi inilah bedanya geodesi yang dimiliki atau ilmu ukur tanahnya atau pemetaan yang dimiliki oleh orang-orang di teknik geologi dengan kita di teknik arsitektur. Jadi geologi hanya bicara tentang konturnya saja, kontur Jadi berapa ketinggian gunung ini, maka dia akan hitung. Dengan kita bicara tentang ilmu ilmunya, kita akan bicara tentang tinggi rendahnya, dan kita akan skalakan itu di gambar Dan itu muncul gambar skala gambar satu banding seratus, satu banding seribu, satu banding seratus juta dan sebagainya. Apa gunanya? Dalam mempelajari peta kita dapat mengetahui jarak dan posisi tempat yang kita inginkan. Ini kalau sebenarnya kalau sudah lakukan ini, di mana? Google Cat Google kalian tahu rumahnya siapa lebih baru lebih kirim ya, mungkin biasa kan mana kosmos Sofi eh kan. kirim lokasi saya tidak langsung lah kalian sudah pelajari ini apa sadar apa tujuan pemutaran trio tujuannya membuat peta pemetaan namanya baru menentukan elevasi dan arah elevasi nah, berarti ketinggiannya kita bisa konturnya karena itu peta tidak pernah ada peta polos pasti ada garis-garis yang menceritakan itu adalah kontur begitu juga sebenarnya saya dalam mendesain kalau kita masuk studio kalau kalau dia mencari lahan kosong, tetap akan dan sana disuruh hitung, suruh langsung. Kalian harus menentukan titik untungnya. Kenapa? Supaya tahu di mana miringnya tanah itu, di mana miringnya, di mana lantainya, berapa kemiringannya. Dan kembali ke konsep dimensi yang dapat diukur itu sudut dan ketinggian dimensi yang dapat bisa diukur dalam pemetaan ada dua sudut sudut luar sudut lahan atau ketinggian berarti kemiringan kita pakai rambu ukur pakai rambu ukur berarti kita pakai namanya alat tidolit water pass tau? Ya. kau tahu ada ada SMK water pass tau? ya mana ada air ada air air di mana water pass Salam isi air. Salam isi air. Nista. Nista. Air di sini ada air. ada air. Hah? Di sini ada air. gimana di sini ada air? Yang panjang. Bersih panjang. Ya. Gol. Seandainya kita bisa geserkan. Andisan alatnya, alat yang disetra itu waterpass digital. Bisa ada kan? Itu tidak panjang, tidak berair, tapi pakai air. Itu terbaca beberapa kemiringannya. Selang itu tukang tukang pakai gigi. Apa fungsinya? Apanya? Apa diukur? Tidak ada peran selain tukang batu mbak ukur bagi selang. Hanya ratanya, mencaratanya. Iya, ya, Tadi latar pasirnya mana? Yang paling itu Selang itu bukan untuk kotak itu hanya alat bantu untuk mengetahui kemiringan atau untuk mencari lurusnya. Karena kalau mau dihitung miringnya kan susah. Water pass modal itu. Hah? Modal itu ada alat bantu. definisi dasarnya ini kalau kita pakai kalau kita pakai alat perlu adanya pengecek yang terpisah tidak ada kesalahan dalam pengukuran dan sebagainya jadi tidak tinggalkan saja ini air bukan saja kalau bicara pengukuran jarak peralatannya biasanya mistar ukur pita ukur banyak tahu mistar ukur kalian tahu kan أو إنسان ركض kalau dia saya pas gue tahu kalau pelajari singkat tapi tahu bisa ukur enggak bisa ukur ayo tahu enggak jika tahu mat tahu pura-pura lagi bisa ukur itu ada ukurannya dan hmm. bisa ukur dan tahu jadi misal ukur itu biasanya kalau untuk di lapangan tidak kecil begini Pita ukur aja atau sintetik tahu biasanya lebih itu 30 50 tahu tahu sama yang tak pernah lihat ini tahu yang biasa pakai itu tali. Hah? Biasa bubur jalan. Meteron? Meteron yang mana? Pita pita roll itu banyak. Ada yang 3 meter yang sudah sudah. Banyak itu. Ya biasanya bentuknya yang, yang kayak kemana itu jalan paling lapang yang biasanya orang pakai yang sampai 50 meter yang di roll, yang digulung dulu itu kenapa dulu kita berubah ya karena dulu modelnya itu mis anu kita kita ukur itu alatnya dari bahan bukan kayak sekarang plastik dulu kayak bahan kayak bahan dia karena itu kita banyak jangan tahu nah ini kali pas kurang jangan tahu oke okay? kalau jalan kalian kau tahu harusnya pengen kota juga nah karena jalan dan pen itu digunakan bersamaan sebagai alat bantu pada jarak panjang jadi gambar penggambaran sebenarnya kalian sudah pernah lihat ini jalan dan pen tapi bentuknya berbeda kalau di sini jalan dan pen itu kayak mapan kayak batangnya tapi yang sering kalian lihat itu pernah kalian lihat di jalan itu ada kayak beton mau kotak mau bulat ada tulisannya biasanya kalian tendang masuk ke sini ke got ada pernah tendang iya. ada kan lebih biasa bulat atau biasa kotak baru kayak baru baru baru dibikin ada tulisan di situ nol per nol berapa biasanya anak-anak kecil itu di dan bilang datuk apa ini ada kan itu sebenarnya pengganti jalan pen untuk apa untuk apa ada itu untuk menandakan bahwa sampai di sini ukurannya begini jadi kalau kalian geser ukuran akan jadi anak sipil itu paling stres kalau ada lain bawah ukur tiba-tiba ada orang mengganti ubah posisinya ke batu atau dia tendang masuk ke got selesai mereka akan hitung pulang dari awal oh, atau dia menghitung dari titik pertama ukuran batu yang dia simpan pertama jadi pada begitu dia buang dia pergi, pergi ukur pindah-pindahkan lagi jadi jadi normalnya jalur itu panjangnya sekitar 2 meter udah panjang jadi kayak tombak jadi biasanya dicat warna-warni. Biasa biasanya putih merah putih merah yang normal. Kalau pen itu kecil, jadi kayak patok. sampai patok kita tahu juga. Mat, tak patok. Tak patok. Siapa tak patok di sini? Yuk, tahu patok. Hah? tidak tahu juga tapi data juga tahu tatok Eh tidak tahu patok tidak pernah berkita tidak pernah ikut pramuka balap merah pramuka tahu eh, masih data patok penanda penandai tapi di sini ada ikatan jasanya diikat dengan tangan lagi kain supaya penanda supaya dari jauh bisa dilihat insan posisi ini satu ukur letak ini jalan dan beres gitu. Ini model lama. Ini model sekarang. Ini patutnya dulu biasanya ambil anu gigi runcing selesai. Jadi sekarang ini jalan. Yang pernah pedometer ya. Ini biasanya dipakai, ini pen patok yang digunakan. Cara pemasakannya adalah jalur pen jalur pen jadi sebagai jadi pen itu sebagai alat bantu antar jalur jadi jarak antara ini ini alat bantunya ini biasa kita gunakan di pengukuran pak yang untuk pen ini biasa panjangnya berapa meter paling rendah 90 cm ini jalur jalur pen Ben, ya sekitar 90 kalau jalan rata-rata dua meter. Contohnya. Jadi di sini sudah mengukur, sudah padat di situ garisnya titiknya. Untuk menembak ke sini biasanya digunakan alat bantu menembak per meter berapa. Kalau di kalau kita bicara teori, jadi P0 ke P1 akan ada namanya P aksen. P0 aksen. Untuk apa? Untuk alat bantunya. Masalahnya tidak ada alatnya. Jadi, yang biasa di lapangan jalan ini diganti menjadi kotak semen. Biasanya bulat, P ini diganti dengan kotak-kotak kecil. Jadi kalau ada kalian dapat begitu jalan jangan tendang, kasihan yang bau bau transparansi oh gue baru kali ini kayak nggak betul oke paham ini bicara pertanyaan jenis-jenis peta tahu setelah dibahas ini karena hampir sama semua peta proyeksi dan tiga sebagai permukaan bumi butuh penyajian peta peta itu skala kecil plate atau skala besar jenis peta peta topografi untuk perencanaan peta top untuk pulang peran peta atas untuk ilmu bumi itu umum saya itu kita masuk sekarang ke alatnya dan saya dari dua pertemuan ini saya gabung jadi satu pada minggu depan kita hanya membahas tentang terus kepala saya bukan bukan batangnya <laughs> kepala casnya kepala ah тикає. Там тільки стайні курс. Shit. kita akan masuk ke ini ini saya ingatkan minggu depan sudah materi terakhir sekaligus kita akan keluar tugas besar sudah Jadi celurit adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tanah, khususnya menentukan ketinggian tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Tingkat ketinggian sudut yang, jam yang bisa diketahui menggunakan celurit mencapai satuan detik. Nah, jadi fungsi celurit itu mengukur sudut ketinggian tanah, menentukan sudut sisi pada pergerakan fondasi rumah, mengukur ketinggian suatu bangunan gedung bertingkat, mengamati sudut arah lintas matahari, mengukur koridor pada sistem rumus bangunan membuat pemetaan situasi yang detail. Jadi sudut ketinggian tanah itu untuk mendapatkan konturnya. Jadi fungsi terorit yang utama adalah untuk tahu sudut ketinggian tanah. Karena itu biasanya di ilmu sipil yang heran jalan di gunung terputar-putar eh, dengan mencari kemiringan tidak terlalu ekstrim. Padahal logikanya, kalau kita foto satu kali begini, lebih cepat daripada kita harus putar dari atas turun lagi. Yang gitu kan? Kalau kita di gunung, mau putar naik gunung pergi keliling, baru untuk ke sebelah putar ulang lagi. Kenapa tidak langsung satu kali saja? Itu sudah semua diukur. Apa yang diukur adalah ketinggian atau kemiringannya, yang mana sesuai, yang sampai malah buat jalan malah bikin kecelakaan itu sipil kalau di, kita harus cek apa yang penting biasanya teroris ini digunakan iya? ada dua tempat pertama waktu survei awal survei lokasi survei yang kalau ceritanya sudah disini cerita jadi yang, kalau di bangunan kalau di arsitek pertama itu lahan yang kosong apanya untuk tahu jaraknya luasannya berapa dan kemiringan tanah yang dimiliki apakah bisa digunakan atau tidak digunakan kalau bisa digunakan posisinya bagaimana itulah fungsi dari terlibat di bangunan atau kalau kita bicara bangunan besar biasanya di proyek-proyek besar tidak itu dipasang di tengah-tengah untuk apa untuk mengetahui kanan kirinya apakah sudah selurus atau kemiring atau bagaimana dan tidak pakai selang lagi. Banyak kalau selang dipakai gedung bank, berapa meter selang dibeli ini? Mengamati sudut arah lintas matahari biasanya ini digunakan kita bisa mencari hilang. Penentuan satu satu Muharram hilal sawal atau berakhirnya puasa biasanya digunakan mau dekat dengan maghrib kenapa luar kalian muncul menghitung atau pulang jadi tidur ini sebenarnya difungsikan di mana saja di biointik saya pakai tidur kalau bisa karena sumnya tidur itu jauh jadi kalau air itu sangat, saya bisa lihat dia besar ya kan dengan biasa dan mungkin apa karena kebiasaan saja dari tahun ke tahun kalau kita praktek di SMK pasti senior-senior kalian mensum anak kos-kosan di muka SMK bisa tahu untuk kita tidak ada apa sih Jadi isum sum lagi situ saya sudah memang betul jadi fungsi dari alat itu banyak inilah model ini yang model manual kalau ini kita mau gunakan ini lebih setengah mati susah kenapa karena ada dua gelembung yang harus dinormalkan gelembungnya di sini bagian jadi ada yang gelembung namanya nivo tabung dan nivo kotak. Namanya. Nivo kotak itu bentuknya bulat. Tabung yang lurus. Jadi ini alat seninya ada enak ya kan? para que, para que berapa satu? Ya, baru masuk. Baru masuk kan? Dan minggu tahun lalu dia mau kasihnya nanti tanda ragu. Ragu karena jangan sampai rusak karena lebih cepat rusak, cepat error yang digital daripada yang no, biasa. Yang biasa dipayungi kita yang dipayungi. Salah satu kelemahan telorit adalah cepat panas. Karena itu bisa di lapangan di saat kita mengukur panas-panas yang di, yang dipayungi adalah alat bukan orang jadi yang takut hitam jangan pilih mengukur pasti hitam orang hitam tak usah takut masa orang hitam takut hitam asal tidak jadi putih jadi inilah alat tidak yang digital dia pakai baterai kalau ini keunggulannya, walaupun matahari tidak terang, gelap, bisa menembak. Sedangkan yang manual, dia perlu cahaya matahari. Karena itu ada ujung ujung alatnya itu cermin untuk memantulkan. Kalau tidak, pakai senter. Karena dia perlu cahaya. Sayangnya tidak ada alatnya. Karena itu tugas besar nanti bukan menghitung, bukan Tapi kalian membuat satu ide ini fungsi bagian-bagiannya yang dalam digital proses masih karena mengalir nanti wah oke okay. sudah lihat yang mau teori mau praktek mau mau siapa tanya atau eh, ilmu di Sidor Sofian yang 2016 যে দুর্নীতি satu kali ya, bingung saya kan itu biasanya saya panggil senior yang yang dari SMK ketiga. tapi pak anak rumah sakit dulu kita bisa pinjam empat sekarang tinggal satu ya soalnya bisa yang lain kan cuma spare tiga dan lima horizontalnya oh, nanti coba tanya sama dulu coba bisa tidak pinjam minimal gini pinjam satu untuk kalian tahu saja tidak bisa di, kalau begitu tidak bisa dipraktik kalau tinggal satu tidak mungkin satu mau dipakai berapa orang kalian dan karyawan karena pernah saya setiap tahun itu per kelompok ada tiga sampai empat alat diundang dari satu kelompok satu dan satu kelompok itu ada tiga orang empat orang itu sampai sore bayangkan kalau satu alat untuk kalian sampai dua hari pun belum selesai ya kan? karena dalam mengukur dalam mengukur pakai terbit ada titik titik awal ke P0 ke P1 setelah kita tembak P0 P1 P0 ke P5 lagi titik paling belakang ya kan? dari itu P1 lagi ke P2 P1 ke P0 banyak eh, untuk muter-muter ini saja lima titik saja itu lama. Kenapa? Setel alatnya. Dari satu titik ke titik lain, setel lagi ke seluruh lagi. Itu kalau manual. Kalau digital enak. Suatu kali setting sudah tinggal pindah. Oke, okay, ini? Jadi itu saja. untuk saya informasi dari kamu. Apakah bisa kalian masalah itu juga praktik Pulangnya satu sekali terusan bisa satu kita pinjam untuk di rumah saja ulahnya satu karena mungkin satu mau dipakai semua kalau hanya satu mau kasih kasih lihat caranya apa semua bisa bisa dipinjam tapi masalahnya kalau dia minta sewa berarti kalian membuka uang untuk sewa itu dulu itu lima ribu lima ribu sama mampu kan lima ribu lima ribu dulu ribu ribu ribu untuk alatnya, ribu untuk makan dan minum. Dulu, tapi alat Dulu kita sewanya tiga, dikasihnya lima. Bonus water pass lagi. Dulu, terus kan, sekarang itu dua sudah dua. Tahun lalu terakhir kita pinjam dua alat, di sini kita praktek satu rusak kabur bukan rusak bagaimana kabur dan saya masalahnya data yang data mungkin orang di sana data pelihara ini alat lensa apalagi yang sering bermain di kamera yang namanya lensa kalau sudah berjamur kalau tidak diperbaiki itu kabur itu yang terjadi ada beberapa lensa itu jadi kita lihat buram ya kan dan tetap namanya merawat tulen selesai itu tidak bongkar untuk bersihkan tulensanya bagi paham ini oke ya. kita ketemu minggu depan kita akan bicara tentang tugasnya kalau memang bisa pinjam Hah? kalau hanya satu tidak bisa kalau hanya satu bisa dipinjam tidak bisa praktik kecuali yang beberapa orang kalau tiga empat orang masih bisa satu satu tapi kalau satu untuk semua ini bukan terima seketir ini satu untuk semua semua untuk satu atau SPP kalau hanya satu susah oke okay? nanti itu kan jadi gini karena hari ini studi terakhir ya kan kita selesaikan kosong ini hari Mana ada studio masuk? Dan sebelum itu.